alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'dah masih kita pada pembahasan tentang al-hal. Telah disebutkan tentang man al-hal. Yaitu bahwasanya hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan apa yang masih samar, masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Contoh kapan Bu, ja'a Zaidun rakiban. Ya. Ja'a Zaidun rakiban. Ketika dikatakan ja'a Zaidun masih belum jelas keadaannya gitu loh. Ketika Zaid datang, seperti apa dia datang? Maka dijelaskan dengan apa? hal rakiban ya rakibtul faras musraja demikian pula laqitu Abdullah rakiban <clears throat> ya sudah kita jelaskan ini definisi tentang hal dan sekarang kita masuk kepada penyebutan dari syarat-syarat hal syurutul hal ya insyaallah wa syurutu sahibiha dan syarat-syarat pemilik hal. Jadi ada hal ya ada sahibul hal. Ada juga amilul hal, amil yang beramal pada hal. Ya. Qala wa la yakunu illa nakiratan wa la yakulu wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wa la yakunu illa wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali dalam keadaan nakirah. Jadi hal itu harus apa? Nakirah. Ya. Kenapa? Di al maksuda bayan di al maksuda bayanul hay'ah karena yang dimaukan dari hal adalah untuk menjelaskan tentang keadaan dan keadaan ini dihasilkan dengan nakirah sehingga tidak butuh untuk dimakrifahkan kalau dimakrifahkan ya bisa juga cuma berlebih gitu sudah cukup dengan nakirah sehingga tidak perlu lagi untuk dimakrifahkan ya. jadi hal itu tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan nakirah Walayakunu illa ba'da tamamil kalam itu syarat yang pertama dia nakirah yang kedua tidaklah hal itu terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam ini maksud dengan sempurnanya kalam adalah sudah ada musnad dan musnadilai. Sudah sering kita ulang ya. Musnad dan musnadilai. Ini harus paham ini. Kunci ini penting untuk kita bisa memahami banyak masalah. Ya. <clears throat> musnad musnadilai, musnad khabar, fi'il dan fa'il, ya. Saya pahami, wala illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah hal itu datang kecuali setelah sempurnanya kalam. Seperti tadi, ja'a Zaidun sempurna kan? Ada musnad antara musnad ilaih. Mana di sini musnadnya? Ja'a Zaidun. Musnadnya mana? Ini sandarkan apa di sini? Ja'a. Musnad ilaih tempat penyandarannya? Zaid. Sudah sempurna berarti kan? Setelah itu datang. Rokiban. Enggak boleh. Kalau belum sempurna dikatakan Ja'a Rokiban. Atau Zaidun Rokiban. Liru. Kenapa? Karena belum sempurna kalam. Belum ada musnad dan musnad ilaihnya. Juga demikian pula Rakibtul Faras sudah sempurna. Laki itu Abdullah sudah sempurna. Lalu setelah itu datang hal wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan dan tidaklah terjadi pemilik hal kecuali dalam keadaan ma'rifah. Jadi syaratnya sahibul hal pemilik hal itu ma'rifah. Sebagaimana dalam contoh yang lewat Zaidun ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Al-Faras ma'rifah. Abdullah ma'rifah. Nah itu. Jadi yang namanya hal harus nakirah. Ya ataupun pada dasarnya adalah nakirah. Yang kedua tidak datang hal kecuali setelah sempurnanya kalam dan sahibul hal tidak terjadi kecuali ma'rifah wa qulu yajibu fil hali an yakuna nakiratan saya katakan kata syarih rahimahullah wajib pada hal agar dia hal dalam bentuk nakirah ya wala yajuzu an yakuna ma'rifatan tidak boleh hal ma'rifah wa idza jaa tarkibun fihi al hal ma'rifatan fi adh-dhahir fa innahu yajibu ta'wilu hadhihi al ma'rifati bi nakiratin Wa idza jaa apabila datang tarkibun susunan kalimat fihil halu padanya ada hal ma'rifatan dalam keadaan ma'rifah halnya fi zahir secara zahir fa innahu yajibu ta'wilu hadhihi ma'rifah sesungguhnya wajib untuk ditakwil hal yang ma'rifah ini binakiratin dengan hal yang nakirah Contohnya ucapan mereka, Jal amir wahdah. Datang amir penguasa itu wahdah dalam keadaan sendirian wahdah adalah hal. Di sini ma'rifat nakirah. Hmm? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dibawahkan kepada domir Maka kalau seperti ini keadaannya, dia ditakwil kepada hal yang ma'rifah yang semakna dengannya. Fa'inna wahdahu halun minal amiri. Sesungguhnya wahdah adalah hal dari amir. Wahuwa ma'rifatun bil idhafah ila bomir. Dan dia wahdah itu ma'rifah dengan dibofahkannya dia kepada domir. Walakinnahu fi ta'wili nakiratin fi qawlik. Hanya saja dia pada takwilan nakirah. Yaitu dengan ucapanmu yang semakna dengan wahdah. Munfaridan. Sendirian. Munfaridan adalah halnya apa? Nakirah. Isim fa'il adalah apa? Infaroda yanfaridu. Isim fa'ilnya munfarid. Ya. Munfaridan ketika masuk. Faka'annaka qulta seolah-olah kamu mengatakan jalan amiru munfarida Ketika kamu mengatakan jalan niru wahdah, seolah-olah kamu katakan apa? Jalan munfaridan. Demikian keadaan wahda Dia melazimi fathah. Kecuali kalau didofahkan kepada ya, baru wahdi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu hal. Semua wahda wahdah itu hal semua itu. I'rabnya bagaimana? Hal. Ditakwil apa? Munfaridan. <clears throat> ya. Kalau untuk saya, itu wahdi. Gitu. Wa mitlu dzalika qauluhum. Ya semisal ini dari hal yang datang dalam kondisi ma'rifah dan ditakwil kepada yang nakirah adalah ucapan mereka, ucapan orang Arab, arsalaha al-Iraka. Mana halnya di sini? Hah? Al-Iraka. Di sini al-Iraka adalah hal. Yang di sini eh, al-Iraka ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Dari mana kita ketahui? Masuknya al. Tapi dia ditakwil dengan mu'tarikatan berbondong-bondong, berdesak-desakan. Dia melepas kambing tadi dalam kondisi atau dalam keadaan berduyun-duyun eh, apa berbondong-bondong gitu ya. Muzdahimah berdesakan kayak gitu. Ya, mu'tarikah maksudnya muzdahimatan, berdesak-desakan. Dilepas kambingnya dalam kondisi apa? Berdesak-desakan. Mu'tarikatan itu takwilannya. Ya, ja'ul awwala fal awal. Contoh yang lain ja'u al awwala fal awal. Mereka datang dalam keadaan satu demi satu. Ini juga hal yang ma'rifah. Kenapa dimasuki al? Apa takwilannya? Mereka datang satu demi satu mutarattibin secara berurutan, secara antrian. Ah itu takwilannya. Ya. Sudah kami ini? Hah? Kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan. Jadi hukum asalnya hal harus apa? nah Nakirah. Kalau datang dia dalam kondisi ma'rifah maka di takwil dengan yang nakiroh. Kalau datang dia hal dalam kondisi ma'rifah maka ditakwil dengan nakiroh yang semakna dengannya. Wal aslu fil hali an yaji'a ba'da sifail kalam. Dan hukum asal dari hal adalah datang setelah istifail kalam. Kalam itu terpenuhi. Ya, terpenuhi unsur-unsur dari kalam yang tam. Yaitu ada apa? Musnah dan musnad ilaih. Wa makna istifail kalam makna istifail kalam makna terpenuhinya kalam itu atau sempurnanya kalam dan istifa dan sama dengan tam an ya'khudhal fi'lu fa'ilah fi'il sudah mengambil fa'ilnya wal mubtada'u khabarah mubtada sudah mengambil khabarnya nah itu makna apa istifa al kalam atau tamamil kalam warubama wajaba takdimul hal jadi sebelum kita masuk kepada kapan hal itu didahulukan, jadi hal itu kadang boleh didahulukan daripada sohibul halnya. Seperti ja'a rokiban zaidun boleh itu. Ya, boleh didahulukan. Ya. Ataupun tadi tu musrojan al-farosa juga boleh. Ya. Kecuali yang dijarkan atau hal dari isim yang majrur dengan huruf jar maka tidak boleh didahulukan apa sahibul apa halnya seperti marutu bihindin jalisatan nggak boleh marutu apa jalisatan bihindin nggak boleh ya tapi kalau selainnya majrur bisa didahulukan halnya dari pemilik halnya ya <clears throat> wal aslu fil hala wa rubbama wajib takdimul hal ala jami'i ajzail kalam terkadang wajib takdimul hal hal didahulukan ala jami'i ajzail kalam atas semua bagian-bagian kalam. Ya. Kapan itu hal wajib didahulukan atas semua bagian-bagian dari, dari kalam? Kama idha kana al-halu isma istifhamin. I'rabnya apa al-halu? Hah? Isim kana isma siapa? Khobar kana. Itu harus di di teknik, ya. Perhatikan. Sebagaimana apabila hal itu datang dalam bentuk isim istifham, kata tanya. Karena kata tanya itu harus dikedepankan, nggak boleh diakhirkan, ya kan? Contoh kau di aliyun? Dalam keadaan apa Ali datang? Maka irobnya keifa ismu istifhamin, isim istifham mabni 'alal fath fi mahalli nasbin hal, di hal. Ya. Hal dari Ali wala yajuzu ta'khirus eh, wala yajuzu ta'khirus mis ismil isifam, wala yajuzu ta'khiru ismil isifam dan tidak boleh mengakhirkan isim isifam, nggak boleh Kau alin kaifa nggak boleh ya itu alasannya kenapa hal di sini harus didahulukan karena dia kaifa termasuk kalimat yang memiliki hak untuk ditaruh di depan jumlah ya ya kalau kaifa kaifa itu artinya apa hal ya <laughs> kalau datang setelah kalam yang sempurna. Jadi kaifa itu Arabnya berbeda-beda, kadang disebut khobar. Nih perhatikan. Nih tentang kaifa. Kalau kaifa datang setelah jumlah sempurna, maka dia diarah sebagai hal. Seperti lima alir dengan sempurna nih jumlahnya. Nih. Ada kaifa, diarah sebagai hal dia. Tapi kalau dia datang dalam kondisi jumlah belum sempurna sebagai kaifa haluk, maka kaifa dia sebagai khobar yang didahulukan. Karena haluk belum sempurna kan? kaifa halu, kaifa anta, ya, kaifa kunta. Nah, itu diorang sebagai apa? Khobar. Sudah kami enggak semua kaifa diorang sebagai apa? Hal. Kalau dia datang setelah jumlah itu tam ada musnad musnad lainnya maka dia sebagai hal. Kalau jumlahnya belum sempurna baru ada mubtadanya maka kaifa dia sebagai khobar. Jadi kaifa haluk haluk itu adalah apa? Mubtada yang diakhirkan. Kenapa khobarnya dahulukan? Karena khobarnya berupa isim istifham sehingga harus didahulukan. Ya. Kaif halu kaifa ismu sifham mabni ala fat fi mahalli rafin khobar muqaddam. Halu mubtada muakhar marfu' alam trafi dhammah habar al akhir. Atau kaifa anta juga sama bisa. Kemudian wa yushtaratu fi sahibil hali an yakuna ma'rifah dan dipersyaratkan pada sahibul hal pemilik hal agar dia ma'rifah bisa difahami ya, tergambar ya, Saibul Hal. Dalam contoh jaa Zaidun Rokiban, halnya mana? Hah? Pemilik halnya mana? Amilnya mana? ja itu. Bisa difahami ya. Wa isyaratu fi sahibil hal dan disyaratkan pada sahibul hal sekarang ganti syarat sahibul hal. An yakuna ma'rifah agar dia berbentuk ma'rifah. Apakah nama orang ataupun isi yang beral atau beragam isi ma'rifah yang lainnya. Ada berapa sih ma'rifah yang sudah kita lewatkan? Lima ya. Yang pertama apa? Domir, alam, dia ya, lagi. Ya. Si misyarah, si mausul, ya. Apalagi yang beral dan yang didofahkan kepada salah satu dari perkara di atas. Fala yajuzu an yakuna nakiratan bi ghairi musawwigh. Tidak boleh sahibul hal dalam kondisi nakirah tanpa musawwigh, memboleh. Ya, ini mengisyaratkan bahwasanya soibul hal kadang nakiroh atau datang dalam kondisi nakiroh. Tapi ada musawirnya, ada pembolehnya. Yang membolehkan datangnya dia dalam kondisi nakiroh. Kalau tidak ada musawirnya, nakiroh mahdoh, murni. Maka tidak boleh hal datang darinya. Menurut sebagian ulama. Meskipun kalau si bawe dan juga Abu Hayyan berpendapat boleh. Tidak disyaratkan untuk apa soibul hal itu ma'rifah. Wa mimma yasuhu maji'u al-hali minan nakira an tataqaddam al-halu 'alaiha. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ahli nahwu. bahwasanya sahibul hal harus ma'rifah. Ya, tidak boleh dia nakirah kecuali ketika ada penguatnya, pembolehnya. Wa mimma yusawwir maji' al-hali minan nakirati an tataqaddam al-halu 'alaiha ka qawli syair liman yatamuhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Dan di antara perkara yang membolehkan datangnya hal dalam keadaan nakirah, saya ulangi. Dan di antara yang membolehkan datangnya al-hal dari sahibul hal yang nakirah, minan nakirah, maksudnya sahibul hal yang nakirah. Di antara perkara yang membolehkan datangnya hal dari sahibul hal yang nakirah adalah antara al hal alaiha. Ketika halnya mendahului sahibul hal. Itu di antara pemboleh yang membolehkan datangnya hal dari sahibul hal yang apa? Nakiroh. Ketika halnya didahulukan dari apa? Sohibnya. Contohnya ucapan penyair. lima yatamu hisan talalu yaluhu ka'annau khilalu. Ya orang yang kehilangan kekasihnya mayah. Ya, lima yamu hisan talalu. Mayah nama seorang wanita. Pujaannya penyair. Memiliki puing-puing rumah yang muhishan. Yang sudah tidak lagi dihuni. Sudah apa? Kalau bahasa kita mah sudah apa? Angker ya. Iya. Sudah apa? Kurang angker kurang enak ya. <laughs> sudah apa namanya? Rumah yang sudah lama ditinggalkan, sudah tinggal puing-puingnya, temboknya sudah pada tinggal setengah misalkan, apa namanya itu? Sudah sepi kayak gitu tuh, muhishan, sudah gersang atau sudah apa? Iya. Lima yata hisyam tolalu Mayah memiliki puing puingnya yang muhish dalam kondisi e, asing ataupun angker atau semisal itu yaluhu ka'annahu khilalu tapi dia yaluh mengeluarkan cahaya sinar seolah-olah dia puing-puing tadi adalah sarung pedang yang bersinar ya ya maklum orang yang begitu cinta pada seorang puing-puingnya pun dipuji ya ini syair jahiliyah ya kita tidak ambil maknanya tapi ambil apa faidul lughahnya. Yaitu mana di sini syahidnya? Muhishan tolalu muhishan au hasha yuhishu isim failnya muhish buas pastinya. Wahsyah binatang buas. Ya. Lima ya muhishan. Muhishan ini hal dari tolalu. Tolalu adalah syaibul hal yang apa? Nakiroh. Kenapa boleh? Karena di sini halnya muhishan didahulukan penyebutannya dari sahibul hal. Saya Seandainya dibalik nggak boleh. Seperti kalau dikatakan lima ya tolalu muhishan nggak boleh. Ya ya di antara sebagian ahli Arab ada yang Arab walam yakul lahu kufuan ahad kufuan di Arab sebagai apa hal ya dari apa ahadun ya, ada yang lain Arab kufuan sebagai khabarnya yakun walam yakun lahu kufuan ahad kemudian ahad sebagai isim ya <clears throat> contoh yang lain apa kira-kira fidari ya Fidari jalisan rojulun. Ya. Fidari jalisan rojulun. di rumah itu ada seorang laki-laki dalam kondisi sedang duduk. Fidari jalisan rojulun. Di sini disebutkan dahulu kan halnya, baru saya bul halnya yang nakiroh. Nggak boleh didahulukan yang nakiroh dengan dikatakan fidari rojulun jalisan. Karena tadi syaratnya hal itu harus ma'rifah. Boleh dia dalam kondisi apa? Nakiroh ketika ada musawirnya, pembolehnya. Di antara yang membolehkannya ketika halnya mendahului apa? Sohibul yang Nakiroh. Masih ada lagi ya pemboleh yang lain. Famuhishan halun min tolalu. Muhish adalah hal dari tolal. Ya, muhishan adalah hal dari tolal. Wa tolal nakiro dan tolal nakiroh. Wa sawwaga maji al hal minhu taqaddumuha alaih. Yang membolehkan datangnya hal dari yang nakiro ini taqaddumuha alaiha. Taqaddumu sebagai fa'il dari apa? Sawwaga fa'il diakhirkan. Maji'a sebagai maf'ul yang didahulukan. Wasawwagha maji'al hali minhu taqaddumuha alaihi. Yang membolehkan datangnya hal dari yang nakiro adalah didahulukannya hal tadi dari sahibnya yang nakiro. Wa mimma yusawwigh maji'al hali minan nakirati an takhassasa hadhihi an-nakiratu bi idafatin aw wasfin. An tukhassasa hadhihi an-nakiratu bi idafatin aw wasfin di antara perkara yang membolehkan datangnya hal dalam keadaan nakiroh adalah ketika halnya dihususkan dengan ibofah atau dengan sifat sehingga tidak terlalu umum maknanya mendekati yang ma'rifah famisalul awal kaulu ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a contoh yang pertama yaitu hal yang nakiroh yang dihususkan dengan ibofah adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sailin. Dalam waktu empat hari sama bagi para penanya. Sawaan adalah hal dari apa? Arba'ah. Kok bisa sawaan datang sebagai hal dari arba'ah? Padahal arba'ah nakiroh. Iya boleh. Karena arba'ah meskipun nakiroh sudah dihususkan dengan apa? Ibofah kepada ayam. Sehingga dia mendekati yang ma'rifah. Belum menjadi ma'rifah empat hari. Seandainya nggak ada ayamnya si arbaati itu terlalu umum sekali. Empat apa? Empat kitab, empat hari, empat bulan, empat tahun. Terlalu umum gitu. Setelah kasih arbah lebih khusus gitu. Si arbaati ayamin sawa sehingga bisa bisa didatangkan hal dari arbaah. Ya. Sri paham ini? Fasawaan hal min arba'ah. Maka sawa adalah hal dari arba'ah. Wahuwa nakirah. Dan dia arba'ah nakirah wa maji al hali minha likauniha mudhafatan dan boleh datangnya hal dari arba'ah yang nakiro ini karena arba'ah didhafahkan. Wa misal tsani qaulu syair. Contoh yang kedua yaitu hal yang dihususkan dengan sifat sehingga bisa datang darinya hal adalah ucapan penyair najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulkin mahirin fil yami mashhuna najaita engkau telah selamatkan ya Rabbi wahai Rabbku Nuhan Nabi Nuh wastajabtalah dan engkau telah mengabulkan doanya fi fulkin makhir fulkin makhir di perahu yang membelah aliam lautan mengarungi lautan Mashhunan dalam keadaan perahu tadi mashhunan dipenuhi oleh muatan Mashhunan adalah hal dia ya, apa fulkin kok bisa Ya, padahal fulkin itu nakiroh, iya bisa karena fulkin sudah dihususkan kenapa? Sifat itu mahir. Fulkin mahir, mashunan. Jadi mashunan adalah hal dari fulk. Di perahu yang membelah mengarungi lautan mashunan dalam keadaan perahu tadi dipenuhi muatan. Nah itu pembahasan tentang hal. Ya. Ringkas di sini, tapi lumayan kalau anda bisa paham. Ya sebagai dasar bijakan teman bisa memahami kitab yang setelah ini dipahami dihafalkan ya yang punya semangat tinggi untuk bisa menguasai bahasa Arab entahnya dia menghafal matanya ya kemudian juga terus difahami ya apa syarahnya khususnya yang terkait dengan definisi syarat-syarat ya. kemudian juga disempurnakan dengan memahami Arabnya ya sampai sini ada yang bertanya kan Yang kedua yang Idofa, atas wasaf. Yang namanya wasaf apa, apa dua-duanya? Iya, iya. Harusnya. Jadi hal itu telah dijelaskan bahwasanya hal itu datang untuk ataupun hal itu syaratnya adalah diantara syaratnya adalah sohibnya harus apa? ma'rifah iya agar sahibul itu ma'rifah seperti tadi contoh-contoh yang telah disebutkan oleh musannif ja zaidun rokiban rokibul faros musrojan semuanya dalam kondisi ma'rifah ya kan tidak boleh hal datang dari sahibul hal yang nakiro kecuali ketika sahibul hal ini dihususkan ya dihususkan dengan beberapa cara bisa dengan idhofah bisa dengan wasaf iya Contoh dalam idhafa adalah fi arba'ati ayam. sawan. Arba'ati itu nakiro kan? Ya ini nakiro. Tapi dia menjadi khusus maknanya ketika didhafahkan kepada ayam. Arba'ati ayam. Meskipun dia masih nakiro tetap. Cuma lebih khusus gitu loh. Ketika sebutan arba'ah terlalu luas. Empat. Bisa empat rumah. Empat peci. Empat orang. Empat ini ya kan. Tapi ketika didhafahkan khusus. Arba'ati ayam. Empat hari. Hanya berkaitan dengan hari. Nah, dengan ini bisa datang hal darinya. Dari arba'a ini yang nakiroh. Kenapa? Karena meskipun nakiroh dia sudah dihususkan dengan idofa kepada ayam. Sehingga boleh datang darinya hal. Sawaan. Jadi i'rabnya sawaan adalah hal. Dari arba'a mansub wa alamatun nasbi. Al-fathah bahiru ala, ala akhiri. Atau di antara sesuatu yang bisa menghususkan hal atau sahibul hal yang nakiroh adalah wasaf sifat. Ya, sifat seperti dalam contoh tadi fi fulkin makhirin fil yammi mashhunan. Di perahu yang mengarungi lautan. Makhir di sini ada sifat dari fulk, menghususkan. Iya, makna fulk yang tadinya terlalu umum, setelah dikasih makhir lebih khusus maknanya sehingga boleh datang hal darinya. Mashhunan. Iya. Kita bisa contoh, bikin contoh kok dari selain ini. Bisa dikiaskan. Apa contohnya? Hah? Ada yang bisa menyentuhkan hadza rojulun siapa apa? Alimun qaiman. Hadza rojulun alimun qaiman. Qaiman sebagai hal dari rojulun Kok boleh? Ya karena rojulun meskipun dia nakir sudah husu dengan sifat. Yaitu alim. Jadi pahami? Iya. Ini boleh. Tapi kalau kata sifatnya hadza rojulun apa? Tadi kalau iman nggak boleh, nggak ada pengkhusus. Ya menurut jumhur, meskipun kalau si bawah termasuk membolehkan. Ya, Ibu Haya Abu Hayyan juga ikut, ikut kenapa si bawah. Tapi jumhur kenapa seperti itu. Ya. Contoh yang lain, yang idofa sekarang ya. Hadza kitabu polibin Atau hadza kolamu polibin maksuron. Hadza kolamu polibin maksuron maksurun adalah hal dari apa? Kolam. Kok bisa? Ya, kolam padahal dia nakira iya bisa karena dia sudah dihususkan dengan idhofah kepada Tanda yang ada idhofah, hadha kolamun maksurun enggak boleh. Hadirikan kayak hal. Bisa sifat boleh hadha kolamun maksurun gitu. Hmm, di sini yang lain ada yang mau disampaikan? Itu, kalau itu sering nggak ya, hal itu. Hmm? Hmm. Selalu di depan Ya. Kayak ya boleh didahului oleh yang lain seperti huruf jar, boleh. Seperti bikam. Iya. Bikam istaraita misalkan. Alkitab, boleh. Kalau didahului oleh huruf jar nggak apa-apa. Bikam misalkan. Iya. Jumlah atau jumlah setelah itu kan biasanya hal ya. Berarti jar majrur Ya, jadi hal itu di sini ada nggak hal yang berubah jumlah? Sudah kita lihat loh. Jadi hal itu hukum asalnya adalah mufrad. Ya, kadang datang hal dalam itu jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau jar majrur ataupun dzaraf. Iya. Ya, mungkin kita contohkan dulu ya. Sekarang kita contohkan hal yang mufrad. Contohnya tadi hal yang mufrad contohnya di sini. Ya, apa contohnya tadi? Ja'a Zaidun Rokiban. Ini hal yang mufrad tentunya. Ada juga hal yang berupa apa? Jumlah ismiyah. Ya. Atau sebelum jumlah ismiyah, hal yang berbentuk itu dulu. Zorof. Ya. Ro'a itu apa? Dari al-hilal. Ya. Bayna sahabi. itu hilal bayna sahabi. Saya melihat hilal di antara awan. Raitul hilal fil fa'il. Al hilal maf'ulun bih. Baina dhorof. Dhorof ini baina makan atau zaman. Ini ya, bisa zaman bisa makan tapi di sini apa? Makan. Tempat sih di antara awan tempat kan. Ya. Mansub wa alamatun nasbi fathah. As-sahabi mudhafun ini mansub. Ah, shibu jumlah ya fi mahal nasbin hal gitu. Ya, hal. Ya. Contoh yang jama jur ya ucapan Allah juga fakhraja' ala qaumi fi zinatih mengisahkan Qarun fakhraja' ala qaumi fi zinatih maka keluarlah Qarun ya eh, keluarlah Qarun menuju kaumnya fi zinatih dalam keadaan dia berhias dengan perhiasannya di sini fi zinatih adalah jar majrur pada mahalnya apa nasab ya hal dari apa domir huwa yang ada pada kharaja yang beri pada Qarun kenapa karena tadi ya kaidahnya kalau ada jumlah atau syibu jumlah yang datang setelah ma'rifah maka dia sebagai hal gitu ya. Sebagai hal. Kalau ada jumlah atau syibu jumlah yang datang sebagai apa? Eh, dalam yang datang setelah apa? Nakiroh maka dia sebagai sifat. Ya, sedangkan sekarang contoh hal yang berbentuk jumlah. Yes. Iya. Apa contohnya? Ja'a Zaidun. Apa? Ja'a Zaidun yabki. Ya. Ja'a Zaidun yabki. Atau yabhak. Iya, itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah? Iya, dar khabar. Iya, diikat. Diikat dengan wawu. Atau dengan domir. Kalau jumlahnya ismiyah. Ini belum apa ya, nanti kita yang lain. Ya, ada bahasanya. Jadi ya, contohkan apa? Ya, ada yang bisa dicontohkan. Ja Zaidun. Tuh. Ya, Ja Zaidun apa? Dalam keadaan apa dianya? Maunya. Ya wahwa yadhak atau yang jumlah fi'il khobar mudah khobar tentunya. Jazaidun. wahwa dalam keadaan dia apa? Hah? Ya bisa wahwa alim apa apa yang semisalnya boleh. Itu sebagai jumlah halia Nanti ada bahasan sendiri itu kalau khobar berupa jumlah khususnya jumlah Ismiyah ada keterangannya, ada robitnya, robitnya. Robitnya pengikat ya. Ada kadang niatnya tewabu, kadang pemir. Ya. Gimana tadi? Ya, sini paham ini hal. Lanjut atau cukup? Sulit nggak halnya ini? Hey, Pak Halukum. tamiz ya. Tamiz kita ambil bukannya ya. Enggak apa-apa. Ya, hmm. Itu selesai ya. تمييز باب تمييز التمييز هو الاسم المنسوب المفسر لمن az من nahwu نحو قولك تصبب زيد wa tafaqqa بكر shahma طاب محمد نفسا اشتريت عشرين غلاما ملكت تسعين نعجة زيد أكرم منك أبا أجمل منك وجها تمييز Ya, ini kadang tersamarkan ataupun kadang perancukan antara kita atau di sisi kita antara tamiz dengan apa? Hal. Ya. Karena ada kemiripan meskipun beda ya. Bab tamiz, tamiz adalah isi mansub sama kan sama di sini? Al mufassir sama. Cuma bedanya liman bahama minazawat. Isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar yang belum jelas dari zat-zat. Kalau hal tadi apa sini definisinya? isim yang mansub yang menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan-keadaan. Iya, kalau ini zat. Zat. Iya. Bukan keadaan-keadaan. Ya. Contoh ucapanmu tasabbaba Zaidun araqa. Zaid bercucuran, araqa keringatnya. Ya Allah. Araqa di sini dikatakan sebagai tamis. Kenapa? Karena dia pertama isim. Yang kedua mansub, yang kedua dia araqan menafsirkan apa yang belum jelas ya dari penisbatan yaitu penisbatan tasob babal zaid zaid bercucuran bercucuran apanya bisa darahnya bisa keringatnya bisa apa lagi iya memungkinkan beberapa macam iya kan maka dijelaskan ini perkara yang masih mubham ini dengan tamiz aroko keringatnya jelas tadinya iya. Tafakwa bakrun syahma. Bakar lepas. Lepas apanya? Syahma lemaknya. Ya itu apa tamiz. Ya. Taba Muhammadun, Muhammad baik apanya? Jiwanya. Ya. Ishtaraitu ishrin. Saya membeli 20. 20 apa? Gulaman, budak. Malak tu tis'ina, saya memiliki 90. 90 apa? Na'jatan. Apa? Na'jatan? Kambing. Ya. Zaidun akramu minka, Zaid lebih mulia darimu apanya? Aban bapaknya. Ajmalu minka lebih bagus darimu apanya? Wajhan wajahnya itu tamiz. Ya. Isi mansub yang menjelaskan apa yang masih samar dari zat-zat. Ya, yang kelihatannya mulai terserang uh, penyakit kantuk, Silakan minum dulu. <laughs> Wa aqulu li tamyizi fil lughah ma'nayan. Saya katakan tamyiz secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama at-tafsir mutlaqa, bermakna tafsir, penjelasan secara mutlak. Takul engkau katakan mayaztu kadza ay fassartu. Mayaztu kata berarti saya jelaskan ini, saya tafsirkan ini. Itu makna tamis secara bahasa umum. Lebih luas. Yang kedua faslun faslun faslu ba'dil umuri an ba'din. Tamis makna yang kedua secara bahasa memisahkan sebagian perkara dari perkara yang lain, memisah. Memisah-misahkan seperti dalam Al-Quran wamtazul yauma ayyuhal mujrimun berpisahlah wahai kalian di hari ini dari kaum mukminin wahai orang-orang yang mujrim ya ya memisahkan ya. bisa menafsirkan bisa apa memisahkan ya sebagian dengan sebagian yang lain contoh mayazdul kaum saya mentamiz kaum itu maksudnya apa ya Fasaltu ba'bahum an ba'din. Saya memisahkan sebagian dengan sebagian yang lain, dipisahkan. Misalkan wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki misalkan. Wa tamyiz bi istilahi nuhati ibarah 'an al-ism sarih al-mansub al-mufassir liman bahama min az-zawati aw nisab Tamyiz menurut istilahnya ahli nahu adalah ungkapan tentang, nah ini lebih khusus, ya ini yang menjadi bahasan kita. Isim yang sarih bukan muawal. Isim yang benar-benar isim gitu. Karena isim kan ada yang muawal, disoreh, iya kan? Isim sorry, isim yang jelas, yang mansub, yang menafsirkan apa yang masih belum jelas dari zat-zat ataupun dari penyandaran-penyandaran nanti akan jelas. Ya, dari zat-zat dan penyandaran-penyandaran. Ya. Di sini kalau di dalam uh, matan uh, al-musannif hanya menyebutkan minaz zawat. Ya. Mungkin beliau berpendapat seperti pendapat mereka ahli nahu yang lain kalau nggak salah mendapat siapa ya anak lupa yang dia membawa tanwiz uh, eh, tanwiz ya, apa nisbah kepada zat juga yang ditakdirkan tadi ditakdirkan itu juga boleh ya, ya itu nanti insyaallah tamyiz uh, qauluna ungkapan kami ketika mendefinisikan tentang tamyiz dengan ungkapan kami al ism maknanya anna tamyiz la yakunu fi'lan wala harfa ya namanya tamyiz tidak bisa datang dari fi'il ataupun huruf Ya. Ucapan kami as-sarih ikhrajul ismil awal untuk mengeluarkan isim yang awal Tidak bisa, isim awal dijadikan isim tamiz. Seperti an yakhruja, ini, ini isim yang awal dengan an, tanya setelahnya. Fa inna tamyiza la yakunu jumlatan wala dzarfan. tamyiz tidaklah terjadi dalam bentuk jumlah, tidak pula dzarf. Bi khilafil hal, berbeda dengan hal. Ya bisa. Iya datang dalam kondisi atau dalam bentuk fiil ya, yang ditakwil sampai jazirnya berhak jadi takwil dengan bohikan ya kan awasnya Syaiful uatnya udah berapa nih masih uatnya 100 <laughs> kalau hal bisa datang dalam bentuk bukan isim yang sore seperti jazirnya hak fiil ditakwil lah bisa dengan isim yang bohikan kalau tamis nggak bisa harus isim yang sore jelas isimnya Ucapan kami al-mufassir liman bahama min zawat yang menafsirkan menjelaskan apa yang masih mubham belum jelas dari zat-zat ataupun nisab-nisab. Nisab adalah jamak dari nisbah, penyandaran-penyandaran. Zawat dari zat. Yushiru ila anna tamyiza ala nau'ain. Ini mengisyaratkan bahwa saya tamyiz ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama tamyizu zat, mentamiz zat. Yang kedua mentamiz nisbah penyandaran. Di sini dijelaskan sebelum dilanjutkan masih siap nggak nih? Kalau dirasa sudah cukup ya cukup. Hah? Gimana? Ya, tadi kita tambahkan karena ada yang baru datang juga. <laughs> Gimana, Boyman? Masih cu apa sanggup atau cukup? Lanjut ya, kan baru datang sih. <laughs> Amma tamyiz dzat adapun tamyiz dzat wa sama aidun tamyizul mufrad. Ini disebut juga dengan nama yang lain yaitu tamyizul mufrad. Kadang disebut juga tamyiz al malfuz. Ah, ada beberapa nama. Fa huwa ma rafa ibhama ismi ismin madhkurin qablah mujmal al haqiqah. Ya. Tamyiz dzat adalah tamyiz yang dia menghilangkan kemubhaman, ketidakjelasan, kesamaran, isim yang disebutkan sebelumnya. Yang dalam kondisi hakikatnya masih mujmal gitu. Masih mujmal umum. Seperti tadi, itu isrina, saya beri 20, 20 apa? Masih mujmal ini. Iya kan? 20 apa gitu. Mujmal al Dalam kondisi hakikatnya masih mujmal, masih global, masih umum. Bisa memungkinkan ini dan itu. Bisa dipahami itu? Iya. Seperti tadi, yang saya contohkan tadi, isyaru yang syirina. Iya. 20 apa ini? Iya kan? Bisa memungkinkan beberapa atau banyak hal. Wa yakunu ba'dal adad dan ini tamis ini tamyizuz zat ini datang setelah adad. Apa adad? Bilangan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba." Ucapannya siapa ini? Nabi Yusuf. Saya melihat dalam mimpi saya ahada asyara kawkaba, 11 bintang. Kaukaban di sini adalah tamiz ba'dal adad didatangkan untuk menjelaskan atau mengangkat menghilangkan ketidakjelasan pada isim sebelumnya apa isim yang sebelumnya yang belum jelas ahada asyara yang masih mujmal sebelas apa ya dijelaskan kau kaba jelaslah tamiz ya Arabnya jelas ya ya kau kaban tamiz mansub itu jelas kalau mau lebih ringkas silahkan nanti tinggal baca Inna iddata syuhuri indallahi asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah berjumlah 12 bulan. Syahra di sini tamiz untuk menjelaskan isna asyara. Iya, yang masih mujmal. Atau ba'dal maqadir. Ya. Atau itu yang pertama setelah apa? Adad. Yang kedua setelah maqadir. Setelah apa? Maqadir, takaran-takaran. Minal mauzunat dari al-mauzunat. Ya, timbangan-timbangan atas sesuatu yang ditimbang. Ishtaraitu ritlan zaitan. Saya membeli satu ritel zaitan. Apa zaitan? Minyak. Ya. Jadi ritel itu alat yang ditimbang dengannya sesuatu atau dikilo dengannya sesuatu. Ya, wallah alam tepatnya berapa isinya. Perlu dicek itu di kamus ya ya nama timbangan kayak kita kan punya kati apalagi timbangan kita liter ya ini seperti beda dengan liter beda liter ya. saya membeli satu liter apa zait minyak di sini zaitan kalau isyarat literan eh, sebagai mafulun bi zaitan sebagai apa tamiz kenapa didatangkan untuk menghilangkan keibahamannya pada liter saya membeli satu liter ya satu liter apa apakah minyak apa madu atau apa gitu kan Aw, awil makilat atau kiloan iya kiloan itu irdaban komhan saya membeli satu irdab komhan gandum ini kiloan kalau ganti mungkin ya timbangan atau literan iya komhan di sini didatangkan untuk apa menjelaskan yang masih mubham dari irdab ya nama kiloan <clears throat> Di sini disebutkan mikyal Bohem Alat timbang yang besar milik orang Mesir. Qilai dhammu arba'an wa ishrina sa' Dikatakan bahwasanya ini bisa memuat sekitar 24 so' ya. Kalau satu saya segenggam ini berarti 24 ini ukurannya gitu, muatannya. Awil misahat ataupun jarak ini juga masuk setelah jarak. istara itu faddanan arba. Saya membeli satu faddan arba. Kalau kita bahasa kita satu bata tanah gitu misalkan. Ini faddanan disebutkan eh, al-ala alati yuhras yuhras biha wa qila as-saur aw thawran yuqra lil harsi bainahuma. Iya. Qultu su'ira minhu al-faddan bi tashyidi al-juz' min al-ardi. Iya. Jadi faddan itu asal katanya adalah alat yang digunakan membajak ataupun satu sapi betina eh sapu jantan atau dua satu jantan yang digandeng anu, digunakan atau membajak itu asal kata yang kemudian digerakkan kepada pinjam untuk mana yang lain yaitu sepetak tanah eh, di sini dijelaskan detailnya sejauh mana al muhim dia fadanan termasuk apa misahat apa maksudnya misahat jarak eh, jarak saya membeli satu fadan tanah arbon Ya. Wa amma tamyizun nisbah adapun tamyizun nisbah sama ilbun tamyizul jumlah dinamakan dengan nama yang lain yaitu tamyizul jumlah. Nah, ini sepertinya perlu ditunda aja karena ini ada tiga macam. Ya, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, silakan. Ya. Jadi tamyiz adalah isi mansub yang menjelaskan apa yang belum jelas. Dari zat-zat, tadi rinciannya zat-zat itu apa saja sih? Ya. ya tadi dijelaskan adat apalagi makodir mikialat atau makilat atau misahat ya nah itu nanti masih ada yang lain tamyizu nisbah ada tiga macam ya mungkin cukup kah kita cukup sampai di sini ya Allah alam subhanallah bihamdik syukur la ilaha illa anta wa atubu ilaik assalamualaikum